tauhid dan menutup semua jalan yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemurnian tauhid dan menutup semua pintu atau semua jalan yang bisa menjerumuskan di dalam dosa kesyirikan. Jemaah sekalian, di dalam kitab tauhid ini sebenarnya sudah sangat banyak bab yang semisal dengan ini. Yaitu penjelasan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang melarang kita untuk mendekati dosa syirik dan juga teladan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau bukan saja melarang dosa syirik, beliau juga mencegah kita jangan sampai memasuki pintu-pintu walaupun belum termasuk syirik tapi bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan inilah di antara keindahan syariat Islam mencegah sebelum terjadi malapetaka karena mencegah itu lebih mudah dan lebih baik daripada mengobati sebagaimana juga di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-32 ketika Allah melarang kita untuk mendekati zina. Wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Maka di situ mengandung dua larangan. Yang pertama, larangan berzina itu sendiri. Yang kedua, larangan melakukan perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada zina. Jadi dua-duanya terlarang. Karena jemaah sekalian, pintu-pintu zina itu adalah perangkap-perangkap yang apabila seseorang sudah kena perangkap itu, tidak mudah baginya untuk melepaskan diri. Kecuali orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali orang yang benar-benar ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi nafsu syahwatnya memberikan dorongan keras untuk melakukannya, maka semakin berat dia untuk selamat. Oleh karena itu menjauhi lebih baik daripada kita masuk ke dalam perangkap. Karena kalau sudah masuk dalam perangkap, belum tentu kita selamat. Maka menjauhi itu lebih baik. Begitu pula syirik. Perangkap-perangkap syirik sangat banyak baik ucapan maupun perbuatan. Dalam kitab ini sudah banyak kita pelajari. Seperti larangan keras membuat gambar-gambar bernyawa, patung-patung, lukisan-lukisan, terutama orang yang dimuliakan. Begitu pula larangan keras beribadah di kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu sampai melaknat orang yang melakukannya. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Begitu pula dalam ucapan. Sudah pernah kita bahas Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang yang mengatakan kepada beliau Masya Allah wa syi'ta sesuai kehendak Allah dan kehendakmu karena ini kalimat-kalimat yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar bahkan jemaah sekalian semua perbuatan atau ucapan yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar itu bisa jadi telah masuk di dalam kategori syirik kecil makanya Ulama mengatakan ucapan Masya Allah wa syi'ta sesuai kehendak Allah dan kehendakmu itu sudah masuk dalam kategori syirik kecil. Iya. Maka beliau menekankan lagi dengan bab ini. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala sebelum menyelesaikan kitab ini, kita insyaallah tinggal dua bab lagi bab 66 ini dan satu lagi bab 67. Beliau menekankan kembali bab ini agar kita paham. Kita bukan saja harus menjauhi syirik, tapi juga harus menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Di sini beliau menyebutkan dua hadis. Yang pertama An Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Ash-Shikhir Semoga Allah meridhai beliau Kala beliau menceritakan Intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku berangkat bersama utusan Bani Amir menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamaah sekalian para ulama menyebutkan tahun ke-9 Hijriah dengan istilah Amul Wufud. Tahun-tahun pengutusan, tahun pengutusan. Karena di tahun itu dari berbagai kabilah Arab berdatangan untuk masuk Islam sekaligus untuk belajar Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya ada utusan dari Bani Amir. Dan ada seorang pemuda namanya Abdullah bin Ashikhir. Semoga Allah meridhai beliau. Maka ini beliau ceritakan kisahnya. Ketika pertama berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakulna kami pun berkata, "Anta sayyiduna." Wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami. Fakala "As-sayyidullahu tabaraka wa taala. As-Sayyid adalah Allah tabaraka wa taala. As-Sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa taala. Apa itu As-Sayyid jemaah sekalian? As-Sayyid itu As-Su'dud At-Tam yang memiliki keagungan dan kebesaran yang sempurna. Keagungan dan kebesaran serta kemuliaan yang sempurna. Ini adalah salah satu nama Allah As-Sayyid. Hadis ini kita bisa memetik pelajaran darinya termasuk nama Allah adalah As-Sayyid. Yang sempurna dalam keagungan dan kebesaran serta kemuliaan. Itu arti as-sayyid. Mungkin kalau diterjemahkan disebut tuan. Tapi nampaknya masih kurang pas. Karena ulama menjelaskan arti as-sayyid itu adalah dzusu'dud wasyaraf wal 'azama wal fakhr yang memiliki kemuliaan, keagungan, ketinggian yang sempurna. Itu artinya. Dialah Allah tabaraka wa taala. Fakulna kami pun berkata wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Wahai Rasulullah, engkau juga adalah orang yang paling mulia di antara kami dan yang paling agung kedudukannya atau kemuliaannya di antara kami. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu biqaulikum aw ba'd qaulikum wala yastajriyannakum syaitan." Ucapkanlah apa yang kalian katakan itu atau sebagiannya dan janganlah sampai setan menyeret kalian untuk melampaui batas dalam ucapan kalian ketika memuji aku rawahu Abu Daud nadin jayid diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang jayid ya dan hadis ini sahih jemaah sekalian inilah hadis yang pertama di dalam hadis ini terkandung sejumlah pelajaran pelajaran yang pertama sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab beliau yang sangat baik kepada Allah apa yang menunjukkan sifat tawadu beliau jemaah sekalian? Beliau tidak suka dipuji-puji. Beliau tidak suka dipuji-puji. Dan beliau mengarahkan kita, yang pantas dipuji itu adalah Allah. Makanya ketika sahabat ini mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Kalau manusia disebut sayyid, itu mungkin pas disebut tuan atau pemimpin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka dipuji, tidak suka diangkat-angkat. Oleh karena itu beliau mengarahkan As-Sayyid Allah Tabaraka wa Ta'ala As-Sayyid Yang memiliki Kemuliaan, keagungan, kebesaran Itu hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala Artinya beliau ingin mengarahkan mereka yang pantas dipuji hanya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga sering kita ucapkan, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Walaupun jemaah sekalian, beliau tidak melarang sebenarnya atau tidak menyalahkan ucapan mereka sayyiduna engkau adalah pemimpin kami karena itu fakta Nabi SAW adalah pemimpin kita di dunia dan di akhirat dan beliau sendiri bersabda ana sayyidu waladi adam wala fakhra aku memang pemimpin anak adam bukan untuk menyombongkan diri jadi beliau nanti di akhirat bukan saja pemimpin umat Islam bahkan beliau adalah pemimpin anak adam semuanya iya akan tetapi kepemimpinan manusia tentu beda dengan kepemimpinan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Makanya dari segi pengucapan saja beda. Kalau kita menyebutkan secara mutlak, mutlak itu artinya umum. Maka pengucapan secara mutlak atau secara umum itu itu hanya pantas untuk Allah tabaraka wa taala. Seperti kita hanya mengatakan as-sayyid. Lafaz as-sayyid dengan menggunakan huruf alif lam itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Beda kalau diidofahkan atau disandarkan. Seperti kita mengatakan sayyiduna. Pemimpin kami, sayyid kami. Atau sayyidu waladi Adam. Sayyidnya anak Adam, maka seperti itu boleh. Kalau disebut As-Sayyid saja, ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menunjukkan kepada kita sifat tawaduk beliau dan adab yang baik beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah SAW sekedar ingin mencegah mereka jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang melampaui batas. Jangan sampai mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis berikutnya insyaallah akan kita sebutkan juga ucapan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji beliau. Ada batasnya. Apa itu? Yaitu cukup kita mengatakan Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan juga di bab-bab yang dulu pernah kita bahas sebuah hadis, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam As-Sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada para sahabat, "Janganlah kalian memuji aku secara berlebih-lebihan." Seperti umat Nasrani memuji Isa bin Maryam. La tutruni kama atratin nasarab na Maryam. Jangan kalian memuji aku secara berlebih-lebihan seperti umat Nasrani memuja Isa bin Maryam. Inilah jemaah sekalian yang beliau takutkan. Kita menjadikan beliau seperti umat Nasrani memperlakukan Isa bin Maryam. Fakulu Abdullahi wa rasuluh. Innama ana abdun fakulu Abdullahi wa rasuluh. Aku ini hanyalah seorang hamba. Maka katakan saja, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pujian yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keduanya disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau adalah hamba Allah dan beliau adalah Rasulullah. Jadi jemaah sekalian ini yang beliau takutkan. Jangan sampai kita memuji-muji beliau lalu kemudian melampaui batas. Jadi hadis ini Nabi SAW ingin mengerem para sahabat. Jangan diteruskan. Jangan berlebihan. Nanti kalian akan dijerumuskan oleh setan memuji aku secara berlebih-lebihan. Walaupun sebenarnya jemaah sekalian, sebagian dari ucapan di sini memang disebutkan di dalam hadis yang lain seperti sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Itu memang fakta. Bahkan semua yang disebutkan di sini itu juga fakta. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling mulia. Tetapi kalau sudah memuji dan itu melampaui pujian yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ini sudah mengkhawatirkan. Sudah mengkhawatirkan. Nah jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan orang yang bukan hanya memuji, tapi sudah betul-betul meyakini orang-orang soleh yang derajat mereka jauh di bawah Rasulullah SAW. Mereka meyakini orang-orang soleh itu sudah memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah. Ini bukan lagi memuji. Sudah sampai pada tingkatan sama dengan orang Nasrani menjadikan Isa bin Maryam alaihi masalam seperti Allah Azza wa Jalla. Contohnya bagaimana? Ketika mereka meyakat mengatakan Pak Kiai Fulan dia tahu ilmu gaib atau Habib fulan dia tahu isi hati kamu atau Ustadz fulan dia bisa tahu masa depan orang jadi mereka perlakukan ustadznya, kiainya, habibnya sudah seperti Allah Azza wa Jalla ketika mereka mengatakan demikian. Kenapa jemaah sekalian? Yang tahu perkara gaib hanya Allah. Allah tegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan. Tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu perkara gaib kecuali Allah berikan wahyu. Dan Allah hanya berikan wahyu untuk para nabi dan rasul. Makanya kalau ada seorang selain nabi dan rasul mengaku tahu perkara gaib, dia adalah pendusta besar. Karena Allah tegaskan dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridhoi. Jadi kalau dia bukan nabi, bukan rasul, mengaku tahu perkara gaib, pastikan dia adalah pembohong. Dia adalah pendusta besar. Tapi subhanallah jemaah sekalian, seringkali orang-orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib ini, malah itu yang dianggap ulama. Itu yang dianggap wali atau kiai atau ustad besar. Ini contoh jemaah sekalian. Karena melampaui batas terjerumus dalam kesyirikan. Padahal dia derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam derajatnya jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kepada Nabi saja kita nggak boleh memuji berlebih-lebihan. Apalagi kepada selain beliau. Jadi memuji-muji ini salah satu pintu yang menyerumuskan kita dalam kesyirikan. Dan ada sebuah syair terkenal, syair burdah namanya, yang ditulis oleh Al-Busiri sampai akhirnya terjerumus dalam kesyirikan hanya karena memuji dalam bait-bait syair. Al-Busiri berkata, "Ya akramal khalqi, maliman aludzu bihi siwak." Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Subhanallah, ini bukan lagi syirik. Sudah lebih Bukan lagi menyamakan Allah dengan Rasulullah. Rasulullah sudah lebih tinggi daripada Allah. Karena dia mengatakan, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Berarti kepada Allah pun tidak. Subhanallah, ini sudah meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan melebihi Allah azza wa jalla. Kalau orang Nasrani, mereka perlakukan Nabi Isa seperti Allah. Tapi dalam syari ini, dia perlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata terjadi sampai hari ini. Fakta terjadi jemaah sekalian. Ketika kita mendekati syirik, maka kita akan terjerumus di dalam kesyirikan tersebut. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan melampaui batas kepada orang-orang soleh. Yang paling parah adalah salah satu yang paling parah Sebagian orang ketika mereka punya hajat, mereka butuh pertolongan, mereka pun mendatangi kuburan-kuburan orang soleh. Dan mereka anggap itu adalah kuburan keramat. Doa mereka bisa dikabulkan di kuburan itu. Maka ini juga termasuk kesyirikan. Sebab doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Sama saja, dia berdoa kepada orang soleh itu, dengan keyakinan orang soleh itu bisa meneruskan doanya kepada Allah. Ataukah dia memang meyakini orang soleh itulah yang mengabulkan. Dan dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada yang melakukannya. Ada yang sekedar agar doanya diteruskan kepada Allah. Dan ada yang meyakini memang wali itulah yang mengabulkan, bukan Allah. Yang kedua itu lebih parah. Tapi yang pertama juga sudah termasuk kategori kesyirikan. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Iya. Pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini jemaah sekalian adalah hendaklah kita berhati-hati dalam berucap terutama terkait hak orang saleh jangan sampai berlebih-lebihan, jangan sampai melampaui batas. Dan ini secara khusus dan secara umumnya semua ucapan maupun perbuatan yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan hendaklah kita hindari. Kita masuk ke hadis yang berikutnya dan ini hadis terakhir di dalam bab ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau annanasan qalu bahwasanya ada sekelompok orang berkata Ya Rasulullah Ya khairana Wabna khairina Wasayyidana Wabna sayyidina Wahai Rasulullah Wahai yang terbaik di antara kami Wahai anak yang terbaik di antara kami Wahai sayyid kami Wahai anaknya sayyid kami Fakallah. Mendengar itu Nabi SAW langsung bersabda, "Ya ayuhan nas, qulu biqaulikum." Wahai manusia, hati-hatilah dengan ucapan kalian. Wala syaitan. Dan janganlah syaitan menjerumuskan kalian yaitu dalam perbuatan berlebih-lebihan sehingga akhirnya berbuat syirik. Ana Muhammadun Abdullahi wa Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ma'uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalanillahu azza wa jalla. Aku tidak ingin kalian mengangkat aku melebihi kedudukanku yang telah dianugerahkan oleh Allah azza wa jalla. Rawahun An-Nasa'i bi sanadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Dan hadis ini sahih. Hadis ini dan hadis sebelumnya juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jemaah sekalian, hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah larangan berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau takut itu akan menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Walaupun jemaah sekalian sebenarnya yang mereka ucapkan itu adalah fakta. Engkau adalah yang terbaik di antara kami. Anak dari yang terbaik. Maksudnya ayah beliau, kakek beliau dari segi nasab yang terbaik. Tapi dari segi agama tidak yang terbaik. Namun dari segi nasab. Karena nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang terbaik. Dan nasab bukan jaminan hidayah nasab bukan jaminan hidayah. Iya. Jadi walaupun itu fakta, tetapi itu melampaui apa yang ada penyebutannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi saw masih khawatir mereka akan terjerumus di dalam kesyirikan. Maka jemaah sekalian ini juga berlaku umum, semua ucapan, semua perbuatan yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan hendaklah kita hindari. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pantas dan beliau tidak suka dipuji berlebih-lebihan, maka selain beliau lebih tidak pantas lagi. Selain beliau lebih tidak pantas lagi. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang senang pujian dia tercelah. Apalagi senang dipuji ketika beribadah, itulah namanya riak. Ria itu adalah orang yang mempertontonkan ibadahnya agar dipuji oleh orang. Maka saat itu dia telah melakukan dosa terbesar. Padahal secara dohir kita lihat dia sedang beribadah. Tapi pada hakikatnya dia sedang melakukan dosa terbesar yaitu dosa syirik kecil. Dosa terbesar setelah syirik besar. Karena yang pantas dipuji hanyalah Allah Azza wa Jalla. Begitu pula hadis ini menunjukkan sifat tawadu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah sekalian, tawadu itu adalah sifat penghambaan. Kita ini kan hamba. Hamba itu harusnya merendah. Maka dari itu, saat terdekat hamba dengan Allah dalam posisi dia sedang sujud. Karena posisi itulah dia paling rendah. Kepalanya yang dimuliakan ditaruh di tempat yang paling rendah. Maka semakin kita merendah, semakin dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya semakin kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu." Barang siapa yang bersifat tawadu, merendah diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi ini sifat yang Allah cintai, bersifat tawadu. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia daripada beliau. Akan tetapi beliaulah justru makhluk yang paling bersifat tawadu. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang sangat penting. Hadis ini menjelaskan kepada kita sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita imani dalam diri beliau yaitu Abdullah wa Rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sebagian ulama mengatakan ini adalah dua rukun. Dua rukun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua rukun ini bertentangan dengan Yahudi dan Nasrani. Pertama kita mengimani beliau sebagai hamba Allah. Ini bertentangan dengan orang Nasrani yang menuhankan nabi mereka Inilah bedanya kita dengan orang Nasrani dalam menyikapi nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mengimani beliau sebagai rasul, ini yang bertentangan dengan sifat Yahudi. Apa yang dilakukan orang orang Yahudi kepada para nabi dan rasul? Mereka memusuhi. Mereka meremehkan ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sayangnya jamaah sekalian, banyak orang yang mengaku muslim ternyata menyerupai Yahudi dan Nasrani. Ada orang-orang yang meremehkan sunnah beliau, memandang sebelah mata sunnah beliau, tidak punya semangat dalam mengamalkan sunnah beliau. Ini sifat Yahudi. Sebaliknya juga ada orang yang memuliakan beliau namun dengan cara melampaui batas. Itu sifat orang-orang Nasrani. Kemudian pelajaran penting juga di dalam hadis ini hendaklah kita berhati-hati dari tipu daya setan. Subhanallah jemaah sekalian, di antara tipu daya setan adalah menyesatkan kita melalui jalur ibadah. Bukan melalui jalur maksiat, tapi melalui jalur ibadah. Memuliakan orang soleh, memuliakan para nabi dan rasul itu ibadah tapi setan bisa menyesatkan kita melalui jalur itu. Yaitu kita dibuat berlebih-lebihan. Jadi orang yang meremehkan ibadah itu adalah pintu setan. Orang yang beribadah berlebihan itu juga pintu setan. Makanya yang terbaik selalu adalah pertengahan. Bersikap pertengahan. Apa yang dimaksud bersikap pertengahan? meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sikap pertengahan. Jangan juga kita buat-buat sendiri sikap pertengahan. Karena ada kelompok liberal mereka bilang kita harus bersikap wasatiyah, moderat, pertengahan. Apa maksud mereka pertengahan? Nggak boleh mengkafirkan orang kafir. Yang kafir nggak boleh dianggap kafir, yang syirik nggak boleh disebut ajaran syirik. Tapi disebut adat, kearifan lokal, nggak boleh disyirik-syirikan. Dikatakan itu masih Islam, tapi bukan Islam versi Arab. Islam Nusantara kata mereka. Itu baru namanya moderat, itu tidak benar. Moderat itu, pertengahan itu ketika kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menyelisihi beliau, maka justru kita telah melampaui batas. Menyelisihi beliau itu dua bentuk. Apakah meremehkan ajaran beliau tetapi melakukan ajaran beliau tapi dengan cara yang tidak beliau contohkan. Seperti mencintai orang-orang soleh namun dengan cara melampaui batas. Jadi jemaah sekalian, selalu ada dua sisi ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-ifrat wa tafrid. Al-ifrat wa tafrid. Atau at-tafrid wal ifrat. Tafrid itu meremehkan, itu sifat Yahudi. Al-ifrat gulu, melakukan tapi melampaui batas. Maka inilah ajaran Islam selalu bersikap pertengahan. Dengan begitu insya Allah kita selamat dari jebakan-jebakan setan yang menjerumuskan kita dalam perbuatan-perbuatan dosa, terutama dosa kesyirikan. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan akhir. Dua-duanya. As-Sayyid adalah nama Allah. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. As-Sayyid artinya Dzu'dud wa syaraf wal azamah. Pemilik sifat ketinggian kemuliaan dan keagungan. Itu arti as-sayyid. Maka Allah punya sifat yang tinggi, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Beda dengan makhluk. Mungkin namanya Masya Allah bagus sekali, Muhammad. Tapi sayang, orangnya tidak seperti namanya. Kalau Allah memiliki satu nama, pasti Allah memiliki sifat yang terkandung di dalamnya. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Maka Allah punya sifat kasih sayang. Allah memiliki nama As-Sami yang Maha mendengar. Maka Allah memiliki sifat Maha mendengar. Allah memiliki nama Al-Ali yang Maha tinggi. Maka Allah punya sifat yang Maha tinggi. Di antara makna sifat Allah Maha tinggi adalah berada di atas segala sesuatu yaitu di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Jadi kalau ada orang yang mengingkari sifat Allah di atas, dia secara tidak langsung mengingkari nama Allah Al-Ali dan Al-A'la yang sering kita ucapkan dalam sujud kita. Subhana rabbiyal a'la. Coba perhatikan jemaah sekalian. Zikir yang kita ucapkan ketika sujud dalam posisi kita yang paling rendah, maka kita ucapkan nama Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiya al-a'la. Subhana rabbiya al-a'la. Al-a'la Allah yang maha tinggi. Dan dalam keadaan kita di posisi yang paling rendah. Cocok sekali kan? Pujian kepada Allah yang maha tinggi dalam keadaan kita di posisi yang paling rendah. Jadi maha tinggi di situ termasuk maknanya adalah Allah di atas segala sesuatu. Dan itu fitrah manusia. Manusia sudah tercipta dengan fitrah mengimani Allah di atas. Walaupun ada dai yang mengingkari Allah di atas, kalau beliau ceramah tetap saja Allah. Begini tangannya. Iya, tidak ada dia mengatakan Allah begini. Ya. Selalu tangannya begini karena itu fitrah. Itu fitrah manusia. Iya. Jadi termasuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah kalau kita mengimani namanya tapi tidak mengimani sifat yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu jemaah sekalian di sini ada satu faedah penting. Apabila kita telah pahami setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Maka tidak mungkin sifat Allah dibatasi 20. Itu nggak mungkin. Dan itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Silahkan cari satu ayat atau satu hadis yang membatasi sifat Allah 20. Tidak ada. Dan kita sudah tahu ada sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'an wa tis'inasman. Man ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa melakukan ihsa padanya, maka dia pasti masuk surga. Ihsa ini susah diterjemahkan. Kalau diterjemahkan menghafal masih kurang tepat. Kalau kita baca di buku-buku terjemahan sering diterjemahkan barang siapa menghafalnya dia masuk surga. Padahal maknanya bukan hanya menghafal, maknanya ada tiga. Yang pertama menghafalkan dan memahami artinya. Yang kedua mengamalkan konsekuensinya. Contohnya bagaimana? Allah memiliki nama As-Sami, yang maha mendengar, maka kita ketika berbicara selalu hadir dalam hati kita. Ini saya lagi ngomong, Allah lagi dengarkan. Maka saya harus hati-hati. Jangan sampai berbicara yang jelek. Itu caranya. Ini yang dimaksud dengan ihsa. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla tersebut. Jadi siapa yang melakukannya terhadap 99 nama ini, maka dia pasti masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis eh, hadis ini kata para ulama bukan pembatasan. Allah tidak sedang membatasi namanya hanya 99, tidak. Kata para ulama, ini seperti kita mengatakan saya punya uang satu juta untuk saya sedekahkan. Maka itu tidak bermakna uang saya hanya satu juta. Uang saya bisa lebih daripada itu. Jadi itu mirip dengan Allah memiliki 99 nama, itu bukan sebuah pembatasan. Nah, Jemaah sekalian, yang ingin saya katakan di sini, seandainya Allah hanya punya 99 nama, berarti minimalnya 99 sifat. Ini sudah lebih jauh daripada 20. Sudah jauh sekali. Sebut, sebut apa saja nama Allah, pasti mengandung sifatnya di situ. Bagaimana bisa dikatakan sifat Allah 20? Seandainya Allah hanya punya nama 99, maka minimalnya adalah 99 sifat. Itu baru sifat-sifat Allah yang dipetik dari nama Allah.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 sallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh